Ini telah kita jelaskan pada bab ini sampai terakhir. Lalu dengan menjawab beberapa syubhat yang dilontarkan oleh al-mustasyrikun para orientalis ataukah ashabu amradil qulub orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hati mereka kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan memasuki bab yang baru dari kitab Nasihatil Nisa yang dikarang oleh Ummu Abdullah Al-Wadi'iyah عن dari Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Adabu khurujil mar'ah." Adab-adab keluarnya seorang wanita. Yaitu ketika seorang wanita hendak keluar dari rumahnya dan hendak meninggalkan rumahnya, maka mereka telah diberikan batasan-batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala karena ingin mengangkat derajat seorang wanita muslimah dari belenggu jahiliyah maka para wanita muslimah tidaklah sama dengan orang-orang yang kotor dari awahir dari para pelacur-pelacur dan mereka bukan pula orang yang murahan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada mereka bahwa ketika mereka hendak keluar dari rumahnya hendaklah mereka menjaga adab-adab yang telah ditentukan di dalam syariat ini Ikhwan wa akhwati fid din azakumullah. Ketika beliau memberikan judul di dalam bab yang baru ini Adabu khurujil mar'ah. Adab-adab keluarnya seorang wanita. Ini tentunya adab ini menjelaskan secara umum. Maksudnya tanda keluar. Sebab ketika mereka keluar rumah mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Lain kalau mereka berada di dalam rumah. Jadi yang dimaksudkan dengan adab di sini ketika keluar rumah bukan hanya ketika seorang keluar rumah saja. Tapi disebutkannya keluar rumah karena kebanyakan orang ketika dia keluar rumah maka dia harus menjaga adab-adab ketika bertemu dengan para ajanib orang-orang yang bukan mahram. Akan tetapi adab-adab ini pun harus diterapkan. Apabila dia tetap tinggal di dalam rumahnya, lalu mungkin dia kedatangan tamu. Yang mana tamu ini bukanlah dari mahram dia. Maka apabila ada seorang yang bukan mahramnya di dalam rumahnya, maka tetap wajib hukumnya untuk menjaga adab-adab ini. Jadi yang dimaksudkan dengan adab-adab oleh Ummu Abdullah Al-Wadi'iyah hafizahallahu taala di dalam bab ini yaitu apabila seorang wanita akan bertemu dengan orang-orang yang bukan mahram baik di luar rumah maupun di dalam di dalam rumah ada khurujil mar'ah adab-adab keluarnya seorang wanita yang pertama al hijabu wajib atas seorang wanita untuk berhijab menggunakan jilbab menutupi seluruh tubuhnya dari pandangan orang-orang yang bukan mahram dan al-hijab ini harus disesuaikan dengan syarat-syarat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu pembahasan khusus bab yang khusus menjelaskan tentang permasalahan hijab bahwa ayatul hijab yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Ayat Allah Subhanahu wa taala ini Saya nukilkan penjelasan dari Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman. Beliau berkata tentang ayat ini, hadhihi allati tusamma ayat al-hijab. Bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang terdapat dalam surah Al-Ahzab diberi nama ayatul hijab. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala yang ketika turun wajib bagi mereka untuk berhijab dari orang-orang yang bukan mahramnya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa sebab turunnya ayat ini ketika apa? Yaitu ketika pernikahan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab bintu Jahsh. Lalu kemudian diturunkannya ayat hijab ini maka terhijablah antara Anas bin Malik dengan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu yang disebutkan oleh Umar Dida dalam kitab ini. Dan ada hadis yang lain yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan imam Muslim hadis Aisyah dari hadis Aisyah pada waktu Sauda bintu Zam'ah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid itu sempat keluar pada satu malam lalu dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan kemudian Umar bin Khattab mengatakan pada Saudah, "Innaki wallahi ya Saudah, ma takhfaina alaina." Sesungguhnya engkau demi Allah wahai Saudah, tidaklah samar bagi kami. Kami mengetahui itu adalah engkau. Lalu kemudian ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar sangat mengharapkan agar diturunkannya ayat hijab, agar terhijabnya mereka dari wanita-wanita mukminah yang bukan mahram. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula ayat tentang hijab tersebut berkenaan tentang kejadian ini. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa mungkin saja turunnya ayat hijab dalam surah Al-Ahzab ayat 59 ini mungkin turun dua kali. Ya. Yang pertama kali turunnya berkenan tentang pernikahan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsy. Kemudian sebab yang kedua yaitu ketika keinginan Umar bin Khattab begitu melihat Saudah bin Za'ah keluar di waktu malam. Dan ini yang dirajihkan oleh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Jami' Ahkam Nisa. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala inilah yang disebut dengan ayatul hijab. Fa'amara Allahu nabiyahu ayyamura an 'umuman. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memerintahkan para wanita secara umum wa yabda' bi wa dan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk memulai dengan istri-istrinya dan anak-anak wanitanya li'annahunna akadu min ghairihin karena mereka inilah lebih ditekankan tentunya kalau seorang hendak berdakwah dimulai dari yang paling dekat maka nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala qul azwajika katakanlah kepada istri-istrimu wabanatika dan anak-anak perempuanmu kemudian Allah mengatakan wanisail mukmini mukminin dan para wanita-wanita dari kaum mukminin diperintahkan dari yang pertama yaitu yang paling dekat kerabatnya dengan Nabi alaihi salatu wassalam li'annahunna akadu min ghairihin karena mereka ini lebih ditekankan daripada yang selainnya wali annal amira li ghairihi yanbaghi ayyabda bi ahlihi karena orang yang memerintahkan kepada yang lain, hendaklah dia memulai dengan keluarganya qabla ghairihim sebelum kepada yang lainnya. Karena qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memelihara diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayudunina alaihinna min jalabibihin. Bahwa hendaklah para wanita mereka mengulurkan di atas tubuh mereka dari jilbab-jilbab mereka. Kata As-Sa'di rahimahullah, "Wa hunna allati yakunna fawqa thiyab min malhafatin wa qimarin wa rida'in wa nahwi." Dan mereka itulah orang-orang yang berpakaian yang meletakkan di atas tubuh mereka itu pakaian berupa malhafah, eh, semacam selimut, yaitu pakaian luar mereka untuk menutupi seluruh tubuh mereka, pakaian yang longgar yang tidak sampai menampakkan bentuk tubuh mereka dan tidak pula tipis. Wahimarin dan demikian pula mereka pakai himar, kurung di dalamnya. Waridain wa dan demikian pula rida, yaitu pakaian yang menjulur di seluruh tubuh mereka dari atas ke bawah dan yang semisalnya. Ayat itu yugati nabiha Hendaknya para wanita itu menutup dengan pakaian-pakaian ini. Wujuhahunna wasudurahunna Wajah-wajah mereka hendaklah mereka tutup. Dan demikian pula dada-dada mereka hendaklah mereka menutupnya. Thumma dzakara hikmata dari faqal lalu kemudian Allah menyebutkan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berhijab. Dzalika adna ayyurafna fala yudainya. Yang demikian ini agar mereka itu lebih mudah untuk dikenal dan mereka tidak tidak diganggu. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Ketika As-Suddi rahimahullah taala beliau menjelaskan tentang Al-Insyaa Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu orang-orang Madinah pada zaman dahulu mereka itu selalu kalau sudah terbit apa kalau sudah terbenam matahari maka mereka mulailah menunggu di lorong-lorong dengan berombongan untuk menanti perempuan-perempuan jalan yang lewat di tempat-tempat tersebut. Nah kalau mereka melihat ada orang yang berhijab maka mereka mengatakan kufu, tahan, jangan engkau ganggu dia karena ini seorang wanita yang merdeka, seorang wanita yang suci. Dan kalau ternyata orang yang lewat tersebut tidak berhijab, mereka tidak menggunakan hijab ketika mereka lewat. Apakah orang ini orang yang akhir, para wanita-wanita pelajar, ataukah dia adalah seorang budak? Sehingga mereka pun mulai mengganggu wanita-wanita yang lewat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka untuk berhijab. Nah, dalla ala wujudi aziyatin illam yastajibnya. Kata Asfati rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwa adanya gangguan apabila mereka tidak berhijab. Kalau seorang tidak berhijab akan mendapatkan gangguan. Wadhalika li'annahunna idha lam يحتجبن Rubbama ظن annahum ghairu afifa Fayata'arradu lahunna man fi qalbihi maradun فيؤذيهن yang demikian itu karena mereka apabila para wanita itu tidak berhijab, maka mungkin orang-orang akan menyangka bahwa orang ini orang-orang yang tidak suci, orang-orang yang sudah menjadi seorang pelacur. Lalu kemudian para lelaki yang hidung belang akan datang kepada mereka dan akan mengganggu mereka. Nah, warubba mustuhi bihin. Mungkin saja ada orang-orang yang akan menghinakan mereka. Wa ghanna annahunna ima' dan menyangka bahwa mereka ini adalah budak-budak perempuan sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada mereka berhijab karena kebiasaan para wanita-wanita itu mereka tidak dalam keadaan berhijab para wanita-wanita dari kalangan budak. Oleh karena itu untuk membedakan antara afifat dan zairu afifat, orang wanita yang suci dan wanita yang sudah tidak suci lagi, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka seluruh kaum mukminat untuk berhijab. Ini yang pertama yang wajib dilakukan oleh seorang wanita apabila mereka hendak keluar dari rumah mereka. Kemudian yang kedua, ada muta'atur. Ada ta'attur. Tidak memakai itor. Wangi-wangian. Itor atau disebut juga dengan atid yaitu memakai wangi-wangian, memakai parfum. Ini tidak boleh bagi seorang wanita ketika mereka hendak keluar dari rumahnya ataukah ketika ada di dekatnya orang-orang yang bukan mahram. Tidak boleh mereka menggunakan parfum sehingga akan menyebabkan orang-orang yang bukan mahramnya ini mencium baunya. Bahkan ini ada ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda "Idza istaqtaratil mar'atu famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fayya kada wa kada." Apabila seorang wanita menggunakan parfum memakai wangi-wangian Lalu wanita ini lewat kepada satu kaum yang bukan mahram mereka. Dalam rangka antara mereka ini mencium bau wanita ini. Maka dia ini seperti ini, seperti ini. Dalam riwayat Abu Daud, di situ dijelaskan bahwa Abu Musa mengatakan qala kaulan syadidan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan suatu perkataan yang pedas suatu perkataan yang keras ini dalam riwayat Abu Daud. Kalau di dalam riwayat Imam Muhammad dijelaskan di dalam riwayat tersebut. Yakni zaniyah. Yaitu wanita ini teranggap sebagai seorang penzina. Dengan apa? Dengan keluarnya seorang wanita tersebut. Lalu kemudian dengan memakai parfum sehingga tercium oleh orang lain. Disederajatkan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Ini disebabkan karena adat Adatul awahir kita Kebiasaan orang-orang tawanak seperti itu dalam rangka untuk menarik para lelaki lalu mereka pun menggunakan parfum harum-haruman untuk menarik mereka sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang kedudukan wanita yang seperti ini seperti para wanita penzina waliyadu billah eh, ini apabila seorang hendak keluar rumah Bukan berarti pakai parfum itu tidak diperbolehkan bagi para wanita apabila mereka berada dalam rumah mereka. Apalagi untuk suami. Ya. Kalau untuk suami bahkan dianjurkan. Disyariatkan agar mereka melakukan tazayyun Berhias. Ya secantik-cantiknya di hadapan suaminya ini diperbolehkan. Walaupun dia pakai parfum yang seharum-harumnya, yang memenuhi seluruh ruangan tidak jadi masalah. Enam, yang jelas di hadapan suami. Adapun kalau keluar tidak diperbolehkan karena yang demikian ini menimbulkan fitnah bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan yang demikian. Adapun kalau seorang wanita hendak keluar, itu ada riwayat pula yang disebutkan dalam riwayat Al Imam Tirmidzi dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaira tibir rajuli ma dhahara rihuhu wa khafiya launuh." Bahwa yang terbaik dari parfum seorang laki-laki yaitu yang nampak baunya ya yang tercium baunya tapi warnanya tidak kelihatan ya yang tersembunyi warnanya. Wa khairati bin nisa sedangkan yang terbaik dari parfum seorang wanita ma zahara launuhu wa khafiya Ya. Apa yang nampak warnanya tapi tidak apa tidak tercium baunya. Maksudnya ini perhiasan seorang wanita nampak warnanya kelihatan tapi tidak sampai mempunyai bau sehingga menjadikan orang yang lain menciumnya. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan ketika mereka hendak keluar dari rumahnya ataukah ketika ada orang yang bukan mahram maka mereka memakai wangi-wangian. Hadis Imran bin Husain ini hadis hasan. Walaupun dalam beberapa jalan itu dengan sanad yang dhaif, tapi saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam Kemudian perkara yang ketiga apabila seorang wanita hendak keluar dari rumahnya khafdul masyi ya khafdul masyi yakni merendahkan jalannya maksudnya kalau seorang wanita hendak berjalan jangan dia berjalan dengan kencang ataukah dia berjalan dengan menaikkan kakinya hendaklah dia merendahkan li'alla yusma'a agar kemudian tidak terdengar khafun aliha bunyi sendalnya ya jadi jangan terlalu ditinggikan untuk memperdengarkan bunyi sendal ketika dia hendak lewat pada satu kaum Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 wala yadribna dan janganlah para wanita itu memukulkan bi arjulihinna kaki-kaki mereka liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna untuk diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan-perhiasan mereka di sini larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar para wanita itu tidak memukulkan kaki-kaki mereka ya karena kebiasaan orang-orang jahiliyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya bahwa para wanita jahiliyah dahulu itu kalau mereka berjalan itu mereka sengaja berjalan dengan mengangkat kakinya. Jadi begitu di apa menyentuh tanah dibunyikan untuk memperdengarkan apa yang terdapat di dalam tubuhnya karena kebiasaan mereka memakai gelang gelang-gelang kaki itu sengaja mereka bunyikan dalam rangka untuk memperdengarkan kepada orang-orang agar mereka mendengarkan bahwa orang ini punya gelang gelang kaki begitu. Nah, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membedakan wanita jahiliyah dengan wanita mukminah, maka mereka dilarang untuk melakukan perbuatan ini. Jangan sama sekali mereka itu membuat fitnah di jalanan Nah. Lalu berkata Allah, "Wa qad ibtulina fi zamanina hada." Dan sungguh kami telah mendapatkan musibah. Kita telah diberikan musibah pada zaman kita sekarang ini bil kabil ali dengan sepatu yang mempunyai slop yang tinggi itu apa namanya apa yang punya hak yang tinggi Fantopel. apa Hah? Eh, nah. Ya, mungkin karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dalam keadaan dia ya, tingginya sekian meter. Lalu dalam rangka untuk semakin meninggikan tubuhnya untuk menipu orang. Itu ditinggikan. Ya. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam menggunakan sepatu-sepatu seperti ini. Ya. Selain ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang saya agak lupa lafaznya juga ini termasuk penipuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi Bahwa seorang yang mengenyangkan diri dengan apa yang tidak diberikan pada mereka itu seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Hadis ini ditujukan bagi setiap orang yang mereka tidak pantas mendapatkan hal tersebut lalu dia berusaha untuk memakainya lalu dia berusaha untuk memilikinya. Sama dengan seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia pendek. Lalu dalam rangka untuk meninggikan tubuhnya untuk menipu orang lain maka mereka pun memakai sepatu-sepatu yang seperti ini supaya kelihatan lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, fanajidul mar'ata talbasuhu maka kita mendapatkan ada seorang wanita yang memakainya wa yakunu sautun sehingga ketika dia berjalan sendalnya itu memunculkan suara. Kalau sudah sampai memunculkan suara pula, ini sudah termasuk ke dalam larangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi. Wa rubbama hiya tatawannaju fi masyatiha. Dan mungkin saja wanita ini ketika dia berjalan dengan memakai sepatu tersebut, dia tatawannaju. Dia berjalan dengan genitnya. Ya, galetere kata orang sini. Ya. Dengan genit bergaya dia berjalan. Fi masyatiha ketika dia berjalan. Wa sadaqan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam id yaqul dan benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau bersabda al mar'atu auratun wanita itu adalah aurat fa idza kharajat apabila dia keluar istasyrafaha syaitan. Maka syaitan itu pun membuntuti dia. Ya, akan selalu membuntuti seorang wanita yang keluar dari rumahnya. Kata istasyrafa itu ya istasyrafa syaitan ada beberapa kemungkinan tentang penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini apabila seorang wanita keluar rumah maka syaitan pun istasyrafaha. Disebutkan oleh al mubarakuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, Syarah, Jami' Tirmidhi, beliau menukil dari Majma' bihar Dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwa yang dimaksud dengan istasyrafaha ay zayyanaha fi nabar rijal yaitu akan memaniskan pada pandangan laki-laki. Jadi kalau seorang wanita keluar, istasyafah syaitan maksudnya bahwa syaitan akan menjadikan mata laki-laki itu akan senang memandang pada wanita tersebut apabila dia keluar dari rumahnya. Ini penafsiran sebagian dari para ulama. Ada lagi dari kalangan para ulama yang menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan istasyafah syaitan yaitu syaitan akan selalu melihat kepada wanita ini ketika dia keluar rumah untuk menyesatkan wanita ini menjadikan dia menyimpang bukan itu saja menjadikan orang lain menyimpang ya jadi menjadikan seorang wanita ini ketika dia keluar rumah diusahakan untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan terkena berbagai macam fitnah dan menjadikan orang lain terfitnah dengan wanita ini Ya. Ini penafsiran sebagian dari para ulama ketika mereka menjelaskan kalimat ini. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istasyarfah syaitan, syaitan yang dimaksud di sini yaitu syaitan manusia. Syaitan dari kalangan manusia ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka akan dibuntuti oleh syaitan manusia. Akan dilihat terus. Enam. Dan semua penafsiran ini semuanya ada kemungkinan benarnya. Ya, boleh kita menggabung semua bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semua apa yang mereka sebutkan itu dari penafsiran tersebut. Hadis bahwa yang paling baik seorang wanita itu keberadaannya ketika seorang wanita berada di dalam rumahnya yang paling dalam yaitu di kamar dia, di tempat pembaringan dia. Itu lebih afdol seorang wanita itu berada di tempat tersebut. Ya, eh, enam. bukan berarti seorang wanita itu tidak boleh keluar. Insya Allah pada bab yang berikutnya kita akan jelaskan ya dalam hadis dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bolehnya seorang itu wanita keluar apabila mereka mempunyai hajat mempunyai keinginan mempunyai keperluan tertentu yang penting, baru mereka keluar. Tapi yang afdal ketika mereka berada di dalam rumah mereka. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza sta'danat ahadukum imra'atuhu ilal masjid, fala yamnaha." Apabila seorang istri meminta izin kepada suaminya untuk datang ke masjid, maka jangan seorang suami itu mencegahnya wa buyutuhunna dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi para wanita semakin tinggal semakin banyak mereka tinggal dalam rumah semakin baik oleh karena itu asal seorang wanita bukan pekerjaannya di luar ya asal seorang wanita tinggalnya di dalam rumah beda kalau laki-laki mereka pekerjaannya memang keluar pekerjaan mereka beramal mencari pekerjaan, berdagang, bertani dan seterusnya. Kalau wanita, rumah. Pekerjaan mereka adalah rumah. Asalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna." Dan hendaklah kalian wahai para wanita, tinggallah di dalam rumah-rumah kalian. Sampai pernah ada salah seorang wanita itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, Inni uhibbu an usalli ma'ak. Wahai Rasulullah, aku senang untuk salat bersama kamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, tidak ada masalah. Boleh engkau salat bersamaku. Walakin akan tetapi salatuka fi baitika afdal min salatika fi hujratik. Salat kamu di tempat pembaringan kamu itu lebih baik daripada salat kamu di rumah kamu. Wa salatuki fi hujratiki khairum min salatiki fi darik dan sholat kamu di dalam kamar kamu itu lebih baik daripada sholat kamu di di rumah kamu. Kamar lebih bagus daripada rumah secara keseluruhan. Wa sholatuki fi dariki khairun min sholatiki fi masjid qaumik. Dan sholat kamu di rumah kamu itu lebih baik daripada sholat kamu di masjid kaummu yang terdekat dari kamu. Enam. Eh, Wa sholatuki fi masjid qaumiki khairun laki min solatiki fi masjidin jami' sedangkan solat kamu di masjid kaummu itu lebih baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada solatmu di masjid jami' tempat perkumpulan yang lebih besar nah jadi ini urutan yang terbaik mana di dalam rumah semakin dalam semakin bagus semakin afdol padahal kalau kita fikir ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan sholat di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan apa? Perbedaan sholat, perbedaan pahala sholat antara antara sholat di masjid-masjid umum, bukan di masjid Nabi, dengan sholat di masjid Haram. Perbedaannya berapa? Hah? Gak tahu kali-kali. Hah? Ini perhatikan ini. Makanya jangan menghayal kalau belajar. Ya. Matanya itu kalau melotot diperhatikan juga. Jangan mata yang melotot tapi tidak perhatikan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perbedaan sholat di masjid yang lain dengan sholat di masjid beliau di masjid An Nabawi itu perbedaannya berapa? Seribu kali lipat. Kecuali Al Masjidul Haram. Kalau perbedaan sholat Al Masjidul Haram dengan Al Masjidul Nabawi lebih afdal sholat di Al-Masjidul Haram 100 kali lipat. Berarti perbedaan antara masjid-masjid secara umum dengan Al-Masjidul Haram berapa? 100 ribu kali lipat. 100 kali 1000. Berarti 100 ribu kali lipat. Ini pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada wanita ini, sholat kamu di dalam kamar kamu itu lebih afdal. Bayangkan. Berarti beratus-ratus ribu kali lipat sholatnya seorang wanita di dalam rumahnya. Masya Allah. Ini keutamaan yang besar. Dalam keadaan wanita ini meminta izin kepada Rasulullah untuk sholat bersama beliau. Kata Rasulullah silahkan. Mau sholat bersama saya? Boleh. Tidak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sholatnya di dalam rumahnya itu jauh lebih afdal, lebih astar, lebih menutupi. Eh, Masya Allah. Kemudian yang keempat, adab yang keempat. Idza kanat tamshi apabila seorang wanita berjalan ma'a ukhtin laha bersama saudara perempuan ya maksudnya saudara perempuan ini yakni muslimah secara umum ya bersama akhwat yang lain begitu Wahunaka rijalun dan di sana ada beberapa laki-laki yang bukan mahram mereka. Fala tatahadat ma'a sahibatiha. Maka janganlah seorang wanita itu berdialog bersama temannya, bersama akhwat yang lain sampai kedengaran suaranya itu kepada laki-laki tersebut. Walaysa dan ini bukanlah bermakna anna sautal mar'ati aurah bahwa suaranya seorang wanita itu aurat, bukan ber, bukan begitu maksudnya. Walakin sama'ar rijali li sautil mar'ati qad yuaddi ilal fitnah. Akan tetapi laki-laki apabila mendengarkan suara wanita itu terkadang menjerumuskan seorang kepada fitnah. Nah, enak samjurmuskan. Ini bukan menunjukkan bahwa suara wanita itu aurat. Tapi suara wanita itu fitnah. Sebagaimana yang kita jelaskan pula pada pertemuan yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Rasulullah untuk jangan memaniskan perkataan ketika berbicara dengan orang yang bukan mahram. Nah, fala tahda'na bil qawli. Jangan engkau menundukkan suara kamu, merendahkan suara kamu sehingga menjadikan orang-orang itu fayat ma'alladzi fi qalbihi marad menyebabkan tomak rakus orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit jangan sampai akan membuat fitnah Enam eh, dengan perbuatan kamu ketika maniskan suara itu jadi ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah seorang wanita ketika berada di hadapan laki-laki yang bukan mahram dia berusaha untuk tidak mengeluarkan suaranya jangan dia mengeluarkan suara kecuali dalam keadaan darurah suatu yang penting dan jangan dia melemah-lemahkan suaranya. Berbicara apa adanya. Yang kelima, tak min zaujiha in kanat mutazawwijatan. Hendaklah seorang wanita itu meminta izin kepada suaminya apabila dia hendak keluar, apabila dia telah bersuami. Apabila dia telah menikah. Ini diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha. Apabila seorang wanita meminta izin kepada salah seorang kalian, istri kalian minta izin kepada salah seorang kalian ke masjid, jangan dia larang. Dari hadis ini para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa disyaratkan seorang wanita apabila dia hendak keluar dari rumahnya wajib atas dia meminta izin terlebih dahulu pada suaminya sebelum dia keluar. Bukan berarti mentang-mentang tidak dilarang lalu kemudian dia keluar begitu saja, tidak. Tetap ada persyaratan. Makanya Rasulullah mengatakan idastadzanat apabila seorang istri itu meminta izin kepada kamu, jangan dia melarangnya. Eh, jangan dia melarangnya. Artinya apa? kalau dilarang oleh seorang suami untuk keluar dari rumahnya, ini berarti apa? Apabila seorang suami melarang istrinya, tidak diperbolehkan seorang istri itu untuk keluar dari rumahnya sampai mendapatkan izin dari suaminya. Paham ini ya? Artinya kalau suaminya melarang, tidak boleh seorang istri itu keluar Walaupun memang kalau seorang suami itu mencegah istrinya yang hendak keluar dari rumahnya ke masjid tidak boleh dilarang. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dicegah. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan tadi. Syarat-syarat untuk keluar rumah. Apabila dia sudah berpakaian Islami, berpakaian syar'i, kemudian dia keluar rumah meminta izin kepada suaminya untuk berangkat ke masjid, boleh. Tidak boleh seorang suami itu untuk melarang. Kalau dia melarang berdosa karena melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau suaminya melarang, tidak boleh istri itu keluar dari rumahnya. Nah, kemudian yang keenam, idakanatil masafatu masafat safari. Apabila jarak ketika keluar rumah itu merupakan jarak safar yang menyebabkan seorang itu melakukan safar, perjalanan jauh Fala takhruj maka janganlah seorang wanita itu keluar untuk melakukan safar illa ma'adhi mahram kecuali disertai dengan mahram. Apa yang dimaksud dengan mahram? Apa arti mahram? Hmm. Siapa itu mahram? Hah? Orang yang Orang yang apa? Orang yang dihalalkan untuk ha? yang dihalalkan untuk berpegang bersentuhan. Wah oh, ini ha? Itu tarif sensitif itu. Insya Allah itu PR. Nanti kita lanjutkan setelah sholat asar insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله حمدا يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ikhwani wa akhwati fi din azakumullah Tadi kita sampai pada poin yang keenam dari adab-adab keluarnya seorang wanita muslimah dari rumah mereka. Yang mana pada poin keenam ini penjelasan tentang seorang wanita muslimah bahwa mereka tidak diperbolehkan keluar untuk melakukan suatu perjalanan safar kecuali dengan mahram. Ini kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu yang disebutkan dengan mahram yaitu orang yang diperbolehkan berkhalwat berduaan dan orang yang diperbolehkan untuk bersafar bersamanya yaitu seorang yang diharamkan atas mereka untuk menikahinya dengan pengharaman selama-lamanya dengan sebab yang mubah tanpa ada syubhat. Naam, ini merupakan adab yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melanggar sama sekali. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah taala ketika ada seorang wanita yang telah bersuami ingin menunaikan ibadah haji. Lalu suaminya ini ingin berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka suaminya ini pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada beliau apakah dia harus ikut berjihad bersama Rasulullah alaihi wasallam ataukah dia mengantar istrinya untuk menunaikan ibadah haji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, hujjah ma'amratik. Tunaikanlah ibadah haji bersama istrimu. Artinya, seorang wanita tidak diperbolehkan berjalan sendirian. Berangkat sendirian untuk menunaikan ibadah haji. Karena yang demikian ini menyebabkan dia melakukan safar tanpa disertai dengan mahram dan ini haram. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak mengatakan kepada suaminya tersebut, boleh istri kamu ikut untuk menjadi uh, apa mengikuti para wanita yang mereka punya mahram. Atau boleh istri kamu untuk mengikuti laki-laki yang soleh yang jauh sekali kemungkinan untuk terjadinya fitnah. Sama sekali tidak. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada suaminya untuk pulang dan mengikuti istrinya untuk menunaikan ibadah haji. Maka dalil ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang wanita itu dalam keadaan bagaimanapun untuk melakukan perjalanan tanpa disertai dengan mahram. Tanpa disertai dengan mahram. Tidak ada yang diistilahkan oleh orang-orang ikut kepada seorang menjadi wali. Dia tidak punya wali, lalu kemudian dia apa dia tidak mempunyai mahram maka dia mengikuti seorang akhwat yang punya mahram. Ini tidak dikenal ini. Dan ini tidak diperbolehkan. Dia tetap dianggap sebagai orang yang melakukan safar tanpa mahram. Nah, disebutkan oleh para ulama ada beberapa pengecualian seperti misalnya kalau seorang wanita itu berada di tengah perjalanan. Di tengah jalan ditinggal jadi tersesat. Lalu dia tetap ada di tengah jalan tersebut tanpa ada mahram sama sekali. Eh, Artinya kalau dia tidak diantar juga akan terjadi fitnah karena dia sendirian di tempat tersebut. Maka Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa boleh wanita tersebut diantar oleh beberapa laki-laki yang soleh, yang solehi, yang jauh sekali kemungkinan fitnah akan mengena mereka. Eh, dengan tentunya menjaga adab-adab, menundukkan pandangan, dan sebaiknya kalau berjalan itu laki-laki yang berada di depan. Eh, agar kemudian terjaga pandangan mereka untuk memandang wanita yang bukan mahramnya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketujuh, Allah tuzahim rijal. Janganlah wanita yang hendak keluar rumah itu berdesak-desakan dengan laki-laki. Tuzahim, yakni berdesak-desakan karena ramai. Ya, di situ banyak orang, lalu dia pun ikut-ikutan berdesak-desakan. Ya, sampai memberanikan diri pula untuk menyenggol laki-laki. Ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah taala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang hasan juga ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa lin nisa'i wasatut tariq bahwa tidak ada bagian bagi para wanita untuk berjalan di tengah jalan. Artinya kalau di situ ada laki-laki lalu kemudian dia tidak mau kalah, mau berdesak-desakan juga hendaklah mereka yang mengalah. Mereka yang berjalan di tempat yang pinggir. Bahkan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang menguatkan riwayat ini dari hadis Abu Usaid bahwa pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan sesuatu dan beliau sedang keluar dari masjid ternyata di luar itu ada ikhtilat. Terjadi percampur bauran antara laki-laki dan wanita di jalanan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan pada para wanita, istakharna, hendaklah kalian ini di bagian belakang terakhir kalian itu berjalan. Fa innahu laisa lakunna an tariq. Karena tidak ada bagian bagi kalian untuk berjalan bersama laki-laki untuk menyempitkan jalanan. Alaikun nabi Hafatid tariq. Hendaklah kalian berjalan di pinggir-pinggir jalanan tersebut. Sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini, itu ada dari kalangan para wanita yang sampai berjalan di pinggir sampai apa sebagian dari pakaiannya itu terkena dinding. Ya, dia berjalan sambil mendempetkan dirinya, menyandarkan dirinya ke dinding. Makanya itu terkena dinding. Menunjukkan bahwa mereka ini menghindarkan diri dari ikhtilat, campuran bersama laki-laki yang bukan mahram mereka. Nah, kalau kita lihat keadaan kita sekarang ini wallahul musta'an wa ilallahil mustaka kita mengadu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para wanita juga sudah tidak punya rasa malu. Bahkan terkadang mereka justru yang memberanikan diri untuk mendesak para lelaki. Hampir di semua tempat ikhtilaf. Kendaraan ikhtilaf. Sekolah-sekolah ikhtilaf. Perkuliahan ikhtilaf. Toko-toko ikhtilaf waliyadu billah. Kita mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah memelihara kita dari berbagai macam fitnah. Kemudian yang kedelapan, antatahalla bil hayai. Hendaklah seorang wanita itu bila dia keluar dari rumahnya antatahalla berhias bil haya dengan perasaan malu. Hendaklah dia merasa malu Malu yang merupakan suatu akhlak yang mengantarkan seorang untuk meninggalkan kejelekan. Itu namanya malu. Ya. Hakikat dari perasaan malu itu yaitu seorang yang mempunyai perasaan yang menyebabkan dia itu meninggalkan perbuatan yang jelek. Dia malu untuk melakukan perbuatan haram. Di dalam tastahi fasna Apabila kamu sudah tidak punya rasa malu, Lakukan apa yang kamu inginkan. Sekehendak kamu. Maka rasa malu ini menjadikan seorang itu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keimanan. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah alaha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha min tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa keimanan itu 70 cabang lebih. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalanan dan perasaan malu itu termasuk salah satu cabang dari al-iman, keimanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar Rasulullah berjalan lalu melewati salah seorang ansor yang menasihati saudaranya agar jangan berbuat malu, jangan berperasaan malu. Lalu didengar oleh Nabi Alaihissalam maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi orang yang memberi nasihat pada saudaranya itu. Kata Rasulullah, dakhu fa innal haya'a iman. Biarkan dia, dengan perasaan malunya karena sesungguhnya perasaan malu itu termasuk dari keimanan. Al haya'u la ya'ti illa bi khair dalam hadis Imran bin Husain. Perasaan malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan yang menyebabkan seorang meninggalkan perbuatan yang jelek. Itu malu yang baik. Ya. Tapi kalau malu sehingga menjadikan seorang itu men, apa, meninggalkan perbuatan yang hak, perbuatan yang benar, perbuatan yang disyariatkan ya ini bukan malu yang terpuji. Bahkan ini malu yang tercela. Seperti yang disebutkan oleh Mujahid bin Jabir radhiyallahu an yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya secara ta'liq beliau mengatakan la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidaklah orang itu mendapatkan ilmu kalau dia malu dan sombong. Ya. Jadi tidak ada perasaan malu kalau seorang hendak menuntut ilmu Jangan dibawa perasaan malunya itu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan malu yang terpuji yaitu malu akhlak yang membangkitkan seorang untuk meninggalkan perbuatan yang jelek. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bahkan diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala beliau mengatakan khamsun min alamati syaqawah. Ada lima perkara dari tanda-tanda kesengsaraan, dari tanda-tanda yang menunjukkan seorang itu syaki, celaka. Yang pertama al-qaswatu fil qalbi, kekerasan di dalam hati. Tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membasahi lidahnya dengan berzikir zikrullah. Ya, malas di dalam beribadah kepada Allah sehingga membuat hatinya itu keras untuk menerima petunjuk sulit. Al-qaswatu fil qalb. Ini suatu kesengsaraan, kecelakaan ini. Apabila hatinya itu keras. Wajumudul ain. Dan kekakuan mata. Ya. Matanya kaku. Ketika dia memandang. Eh, naam. Apakah yang dimaksudkan di sini? Matanya itu dilepaskan kepada apa saja, baik yang merupakan perkara-perkara yang halal maupun yang haram. Eh, naam ataukah yang dimaksud dengan jumudul ain yakni kekakuan mata itu yakni seseorang dalam memandang membuat orang itu takut ya tidak mampu untuk menampakkan senyuman wallahu a'lam bissawab wa qillatul haya' dan sedikitnya perasaan malu. Ya, tidak punya rasa malu. Ini satu penyebab yang menyebabkan seorang itu sengsara warraqbatu fid dunya dan selalu berkeinginan kepada dunia. Cita-citanya adalah dunia watulul amal dan yang kelima panjang angan-angannya. Dia merasa bahwa dia ini masih lama untuk mengalami kematian dan masih lama untuk mendekati ajalnya. Ini merupakan sebab-sebab yang seorang itu lalai dalam beribadah kepada Allah taala yang menjadikan dia sengsara. Yang kesembilan, Apabila seorang wanita hendak keluar dari rumahnya, antaghudda basaraha. Hendaklah seorang wanita itu menundukkan pandangannya. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna." Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah Hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka untuk tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Yang kesepuluh, Allah takhla'a thiyabaha. Janganlah seorang wanita itu melepaskan pakaiannya. Si ghairi baitiha bukan di rumahnya. Bukan di tempatnya, bukan di rumahnya, bukan di hadapan suaminya, dia melepaskan pakaiannya, Ila qasadati tabarruj bidzalik. Apabila wanita ini memaksudkan untuk tabarruj. Ya. Tabarruj yaitu menampakkan perhiasannya. Menampakkan sebagian dari auratnya. Ditampakkan lalu dipamerkan perhiasan-perhiasan tersebut kepada orang-orang yang bukan di rumahnya, dia tampakkan bukan di hadapan suami tapi di rumah orang lain. Ini tercela. Ya. Walaupun di hadapan para wanita-wanita yang lain pula. Faqad ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala telah datang riwayat dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Ayu mamraatin, siapa saja dari kalangan para wanita, khala'at thiyabaha, dia melepaskan pakaiannya fi ghairi baiti zaujiha. Bukan di rumah suaminya. Faqad hatakati sitra bainaha wa baina rabbiha. Sungguh dia telah membongkar ya sitr tirai antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Daud Ibnu Majah dan dari Imam Hakim dari hadis Abdul Malih al Hudali. yaitu kisahnya ketika ada sebagian para wanita dari ahlu Himsa itu minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan jangan-jangan kalian ini termasuk para wanita-wanita yang mereka itu ya masuk ke dalam hammamat tempat mandi tempat mandi secara beramai-ramai lalu saling memperlihatkan perhiasannya antara satu dengan yang lainnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa seorang wanita yang melepaskan pakaiannya bukan di rumah suaminya, dia tampakkan perhiasannya untuk saling memamerkan antara satu dengan yang lainnya. Maka yang demikian ini sungguhnya dia telah membuka tirai antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hendak keluar dari rumahnya. Dan mungkin saja yang dimaksudkan oleh beliau di sini di antara adab-adab tersebut. Karena boleh jadi mungkin di sana masih ada ada pada yang lain yang tidak disebutkan di dalam kitab ini. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Berkata Ummu Abdullah Al-Wadi'iyah hafizahullah taala, "La ba'sa bi khurujil mar'ati li hajatiha." Tidak mengapa dengan keluarnya seorang wanita apabila mereka mempunyai hajat. Ya. Boleh bagi seorang wanita keluar dari rumah apabila ada kebutuhan dengan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan tadi pada pembahasan yang sebelumnya. Qala imam al-Bukhari rahimahullahu taala telah berkata Imam Al-Bukhari Semoga Allah merahmatinya Dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Jilid 9 halaman 337 Hadis ini bukan hanya diriwayatkan Bukhari Tapi juga Imam Muslim Yang disebutkan sanatnya di sini Yaitu sanat Imam Bukhari Beliau berkata Haddathana Farwah ibnu Abil Magharra telah memberitakan pada kami Farwa bin Abil Magharra qala haddathana Ali bin Mushir. Beliau berkata telah memberitakan pada kami Ali bin Mushir an Hisham min an Abi dari Hisham itu Hisham bin Urwah bin Zubair dari bapaknya Urwah an Aisyah qalat dari Aisyah radhiyallahu anha berkata kharajat Saudatu bintu Zam'atah lailan telah keluar Sauda bintu Zam'a pada satu malam. Fara'aha Umaru maka dilihat oleh Umar bin Khattab. Fa'arafaha maka Umar pun mengenal bahwa itu adalah Sauda bintu Zam'ah. Karena pada waktu itu belum diturunkan ayat hijab. Sehingga Umar bin Khattab mengetahui Sauda bintu Zam'ah Faqala maka berkata Umar bin Al-Khattab, "Innaki wallahi sesungguhnya engkau demi Allah. Ya saudatu ma takhfaina alaina." Wahai saudah, engkau tidaklah samar-samar bagi kami, artinya kami mengetahui bahwa kamu itu adalah Saudah. Faraja'at ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kembalilah Saudah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Fadzakarat dalikalah dan saudara menyebutkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. wahwa fi hujrati dan Umar bin Khattab berada di kamarku. Yata'asya. Lalu kemudian dia pada waktu itu sedang makan uh, makan siang Wahwa di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi hujrati ada di kamarku ya ta'asya sedang makan malam wa inna fi yadihi la dan sesungguhnya di tangannya itu e, berkeringat ya karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kalau diturunkan kepada beliau ayat seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al Imam Bukhari salah satu tanda kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat beliau itu merasa berat sampai beliau keringatan sampai kata Aisyah radhiyallahu anha pernah diturunkan air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada cuaca yang sangat dingin sekali. Dingin sekali dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tafassadu arqan. yakni berkeringat. Dalam keadaan orang merasakan kedinginan Rasulullah berkeringat karena diturunkan air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fi yadihi la'arqan dan sesungguhnya di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeringat faunzila alaihi dan ternyata diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu diturunkan kepada beliau ayat hijrah oleh karena itu memungkinkan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ayat hijab itu turun dua kali. Pertama tentang kejadian pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Jahsh. Dan yang kedua yaitu ketika keluarnya Sauda bintu Zam'ah lalu kemudian Sauda mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diturunkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat farufi anhu lalu kemudian diangkatlah darinya wa huwa dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada udhina telah diizinkan bagi kalian wahai para wanita antakhrujna lihawaijikunna untuk kalian keluar karena kalian mempunyai hajat-hajat dan kebutuhan-kebutuhan. Wa qad ta'addada asbab khurujil mar'ati min manziliha dan telah banyak sekali sebab-sebab keluarnya seorang wanita dari rumahnya yumnakan wa yusra ke kanan dan ke kiri li asbab karena hanya sebab yang paling hina sekali. Ya. Sedikit-sedikit keluar. Sedikit-sedikit keluar. Terkadang seorang wanita tidak punya keperluan. Itu merasa berat untuk selalu tinggal dalam rumah. Ya. Sehingga kesenangannya itu sasar. Selalu keluar dari rumahnya. Berjalan ke sana kemari. Enak. Kalau mereka tinggal dalam rumah terasa itu seperti neraka ya berat sekali untuk menahan kakinya tinggal di kamarnya itu berat sehingga ada di kalangan para wanita yang selalu menjadikan kebiasaannya itu kuruj, kuruj visabil syaitan ya, keluar dari rumahnya untuk mengikuti jalan-jalan syaitan wallahu musta'an wa qararul ma'ati fi baitiha syari'atun rabbaniyatun min ladun hakimin khabir dan tinggalnya seorang wanita di rumahnya ini merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan syariat rabbaniyah dari Allah yang Maha Bijaksana ya lagi Maha mengetahui hikmah-hikmah para hambanya. Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wa huwa a'lamu bima ibadihi dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu tentang kemaslahatan hamba-hambanya al khabiru bihalil mar'ah Allah paling tahu tentang keadaan seorang wanita Allah tahu betul karena keluarnya seorang wanita Allah Subhanahu wa taala untuk keluar di untuk jangan keluar dari rumahnya kecuali dalam perkara-perkara yang mereka tidak mampu seperti apa buang hajat buang air besar karena memang pada waktu itu belum belum ada WC ya belum ada kadif belum dibuat di rumah-rumah sehingga mereka kalau hendak membuang hajat itu keluar ya ke tempat-tempat yang jauh dalam rangka untuk membuat hajat apa membuang hajat mereka di padang-padang pasir ya itu karena ada keperluan, tidak mungkin mereka itu melakukan dalam rumah. Sehingga mereka keluar. Ya. Ini karena ada kebutuhan. Atau kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, apabila dalam satu uh, satu pekerjaan yang harus dilakukan di luar rumah, yang mana tidak mampu laki-laki itu untuk melakukannya dengan syarat tidak terjadi istilah tidak terjadi pencampur bauran antara laki-laki dan wanita, maka diizinkan bagi mereka untuk keluar apabila mereka mempunyai hajat. Nah, wa min ahli zaigh wa balal man yara dzalika zulman lil Dan di sana ada orang dari kalangan orang-orang yang menyimpang dan sesat. Ada yang berpendapat bahwa tinggalnya seorang wanita di rumahnya ini merupakan satu kebaliman. Kata mereka ini mengekang apa pertumbuhan seorang wanita menghilangkan kreativitas seorang wanita ya tinggal di rumah terus wa annahu sijnun laha dan itu dianggap sebagai penjara bagi wanita wa antiqasu hurriyatiha dan dianggap mengurangi kebebasan seorang wanita Nah, sehingga mereka menganggap bahwa kalau wanita itu selalu tinggal di rumah, ini suatu kegelapan. Sehingga harus diberikan penerangan, habis gelap terbitlah terang kata mereka. Ya. Habis gelap, gelap itu maksudnya tinggal di rumah. Terbitlah terang, maka muncullah terang yaitu kalau wanita itu keluar dari rumah-rumahnya maka seakan-akan mereka ini merupakan cahaya yang memberikan penerangan kepada jalanan sehingga kalau seorang wanita keluar terang jalanan. Ya. Mata-matanya para laki jalan itu akan menjadi cerah melihat para wanita keluar dari rumah. Wallahu musta'an. Padahal ini sudah menyalahi fitrah sesungguhnya bagi seorang wanita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wanita tinggal dalam rumahnya karena sudah merupakan pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Ah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan pada kita fitnah yang menyebabkan hancurnya Bani Israel karena apa? Karena Indonesia. Karena disebabkan para wanita. Eh, mereka jadi menyimpang, mereka menjadi tersesat, mereka melupakan agama Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan zaman-zaman jahiliyah dahulu yang mereka pada waktu itu para wanita betul-betul dihinakan ya dijadikan sebagai bahan iklan reklame kalau ada yang ingin di apa promosikan maka diiklankan dengan cara disuruh para wanita itu menari-nari kalau ada pengumuman maka para wanita itu menari-nari dalam keadaan telanjang sehingga orang-orang pun mengetahui bahwa ini ada berita penting yang ingin disampaikan maka mereka pun berkumpul Caranya apa? Dengan dibiarkannya para wanita ini ber, bertelanjang lalu mereka berputar-putar. Wallahu musta'an. Jadi ini merupakan kebiasaan jahiliyah yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. Fa'akulu maka saya pun berkata, Ufin li hadhihi al-maqalati as min fami rajulin haqidin ala al au aw juwayhilin adallu min himar ahli. Celaka bagi orang yang mempunyai makalah ini yang muncul dari mulut seorang laki-laki yang benci kepada Islam ataukah seorang jahil kecil Jua ini itu tasghir dari jahil ya muncul dari seorang juail jahil kecil kata beliau adallu min himari ahli yang lebih sesat dari keledai keledai miliknya nah innahu biluzumil mar'ati baitaha taqum bi syu'uni manziliha Sesungguhnya tinggalnya seorang wanita di dalam rumahnya. Lalu kemudian wanita ini bekerja mengurusi hal-hal yang ada di dalam rumahnya. wabi hukuki zaujiha dan untuk menunaikan hak-hak suaminya. Watar biati anfaliha dan untuk mendidik anak-anaknya. Wa di binal khaira dan untuk berbekal berupa kebaikan-kebaikan. ta'addu di khurujil ma'adimin min manziliha yukhillu biwajibatiha dan kalau selalu terjadi keluar rumah dari seorang wanita dari rumahnya maka ini akan menyebabkan apa? Dia lalai untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut. Akhirnya mendidik anak diserahkan kepada pembantu. Bagus kalau pembantunya ini pandai memberikan pendidikan. Kalau pembantunya ini tidak tahu ilmu agama, lalu kemudian mengajarkan kepada anaknya cara bernyanyi, cara berjoget, cara berdandan dan seterusnya, maka yang demikian ini justru akan menyebabkan rumah tangga itu apa? Istilahnya broken home. Hah? Rumah tangga yang hancur-hancuran. Nah, dibiarkan demikian untuk mengurusi suami ah sudah karena maklum ah, wanita ini sudah mengikuti zaman milenium yakni sudah emansi kerbau. Jadi sudah bukan emansi sapi lagi, emansi kerbau. Nah, karena kebanyakan keluar rumah. Adapun suaminya biar yang urus itu pembantunya saja. Atau cukup dimasakkan nasi, ya, tambah telur goreng, setelah itu keluar. Adapun dia keluar sama laki-laki yang lain, pergi ke tempat-tempat atau restoran, makan yang lezat-lezat. Ya, suaminya ditinggalkan begitu saja untuk makan nasi dan telur. Ya, mumpung kalau ada sayur mending. Nah, ini keadaan para wanita sekarang. Ya. Bahkan dianggap suami itu sebagai penghalang kalau suami ini sampai melarang istrinya kamu jangan sering keluar rumah oh, ini dianggap sebagai penghalang ya ini dianggap sebagai menyempitkan kebebasan seorang wanita Wanita juga mempunyai hak kata mereka. Wanita juga harus merdeka, wanita juga harus punya kebebasan di dalam bersikap. Jangan hanya laki-laki saja yang sering keluar rumah. Wanita juga kata mereka. Sehingga dijadikan wanita ini sering keluar rumah sebagaimana laki-laki. Bahkan terkadang istrinya lebih banyak keluar dari suaminya. Terkadang kalau ini sudah menjadi kebiasaan, suaminya itu sudah diam juga, tersetak. Mau bikin apa? Ya, enak. Ya. Terkadang ditanya istrimu kemana? Tidak tahu itu pergi sama orang. Enak. Ya, ya. Kemana? Tidak tahu pokoknya. Kapan kembalinya? Tidak tahu kapan kembali kembalinya. Terkadang sampai malam ditanya, kapan kembali? Tidak tahu. Ya, pusing amat terserah. Dia mau melakukan apa saja. Itu kan urusan dia. Akhirnya yang seperti ini menghilangkan sifat kecemburuan seorang suami menjadikan dia ini dayus. Wallahul musta'an dan ini diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yadkhulul jannata tidak masuk surga seorang dayus ya suami tidak memperhatikan istrinya cuek seorang istri cuek terhadap, terhadap suaminya wallahul musta'an dan terkadang mereka saling mencari pasangan di tempat yang lainnya ini keadaan umat yang menyebabkan mereka ini lupa dari agama mereka. Wa fi zamanina hadza dan pada zaman kita sekarang ini talaqqafal muslimuna fikratan dasisatan min a'da'il Islam. Kaum muslimin mereka telah mengambil suatu pemikiran berupa tipu daya dari musuh-musuh Islam. Wahia mas'alatul intikhabat yaitu permasalahan intikhabat pemilihan umum fa'aujabul khuruja 'alal mar'ati lil Ini diambil oleh kaum muslimin dari pemikiran musuh-musuh Islam. Maka mereka pun mewajibkan para wanita itu keluar dalam rangka pemilu. Pemilihan umum. Ini sebenarnya kita sudah baca pada pertemuan yang lalu. Tapi insya Allah kita ulangi ini. Kita jelaskan kembali bahwa banyak dari kalangan kaum muslimin tidak mengerti permasalahan ini bahwa yang disebut dengan pemilih apa pemilu pemilihan umum untuk memilih seorang pemimpin ini sama sekali bukan ajaran dari Islam bahkan para ulama menghukum ini suatu apa sesuatu yang dianggap sebagai tohut karena dijadikan bahwa hukum itu adalah suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan, kata mereka. Maka yang berhak memilih itu adalah rakyat. Siapa dari mereka yang mempunyai suara terbanyak, maka itulah yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan ini bertentangan sekali dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, al-intikhabat ya pemilihan umum untuk menentukan suara terbanyak ini sama sekali bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengenal adanya intikhabat. Apalagi kalau sampai mewajibkan. Ya. Baik dari kalangan kaum laki-laki maupun para wanita untuk keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mengamalkan amalan bid'ah ini. Wal khuruju min haitsu asluhu mubah. Dan keluar dari rumah dari asalnya, yang secara hukum asal itu mubah, boleh. Mereka itu keluar dari rumah. Lakinnal wasaila laha ahkamul maqasid. Akan tetapi wasail wasilah wasilah yang menyebabkan mereka melakukan satu perbuatan hukumannya apa hukumnya itu tergantung maksud dan tujuannya. Ketika mereka keluar rumah, tujuannya apa? Keluar rumah itu asal hukumnya apa? Mubah, boleh. Mereka itu melakukan melakukannya. Tapi ketika mereka keluar dari rumah mereka dengan tujuan melakukan perbuatan yang haram, maka haram pula keluarnya itu. Kalau mereka keluar dari rumahnya untuk melakukan perbuatan yang masyru disyariatkan, maka keluarnya pun masyru disyariatkan. Tergantung tujuannya apa. Nah, falamma kana al-khuruju huna fi ma'siyatin sara al-khuruju muharraman. Maka tatkala keluarnya mereka dalam perkara ini dalam rangka untuk melakukan perbuatan maksiat, yaitu melakukan intikhabat pemilu, maka keluarnya pun menjadi perkara yang diharamkan. Wa inni dzakiratun bi'aunillahi azza wa jalla nubzatan 'anil intikhabat. Dan saya di sini akan menyebutkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara ringkas atau pokok-pokok tentang pemilu, hukum pemilu, wa bayanu annaha laysat bimasyru'atin. Dan menjelaskan bahwa intikhabat ini bukanlah perkara yang disyariatkan. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Agar binasalah orang-orang yang binasa di atas penjelasan dan hiduplah orang-orang yang hidup di atas penjelasan. Beliau sengaja menjelaskan secara panjang ini permasalahan karena memang ramai di Yaman ya dari kalangan al-ikhwanul muslimun mereka justru mensyariatkan memerintahkan para pengikutnya dari kalangan ikhwan muslimun para akhwat untuk keluar rumah terkadang dalam rangka demonstrasi ya bukan hanya laki-laki saja punya hak untuk menyuarakan suara rakyat tapi wanita juga sehingga para wanita keluar bayangkan kalau mereka keluar bercampur dengan laki-laki sama keadaannya seperti Al-Gharbiyun, orang-orang barat, orang-orang kafir, dan sama keadaannya seperti orang-orang muslimin yang mereka telah terpengaruh dengan kebudayaan barat. Melakukan demonstrasi, melakukan percampuran antara laki-laki dan para wanita. Ya, bahkan dianjurkan. Salah seorang tokoh alikwan muslimin yang sesat Abdul Majid Az-Zandani, ya, yang punya kitabul iman itu. Ini orang justru memanjurkan pada para pengikutnya. Bahkan pernah ketika dia berceramah, itu yang mendampingi jadi penjaganya itu dua akhwat perempuan. Ya. Dua perempuan yang mendampingi kanan kiri. Abdul Majid Az-Zandari ini abdul orang yang sesat dan yang anehnya juga kitabnya ini dipuji-puji oleh sebagian orang-orang yang mengaku ya sebagai salafi yang mengaku dakwanya dakwah salafiyah justru memuji katanya kitab Abdul Majid az ini kitab yang bagus karena di dalamnya berisi ijaz ilmi ya e, apa keajaiban-keajaiban ilmu jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu dicocokkan dengan ilmu pengetahuan ya Al-Quran itu diusahakan dicocokkan dengan e, apa istilahnya sains ya ya kan ilmu pengetahuan sekarang teknologi kata mereka. Nah Abdul Majid Azandani ini menganjurkan untuk dibacakan kitab ini di sekolah-sekolah bahkan banyak di sekolah-sekolah di menjadikan kitabnya ini sebagai salah satu kitab yang diandalkan kitab Abdul Majid Azandani padahal di dalam kitabnya penuh berisi kebid'ahan ketika mentakrir menyatakan tauhid yang dinyatakan tauhid itu permasalahan tauhid rububiyah yang dibahas bukan tauhid uluhiyah lalu dia berusaha mencocokkan antara ilmu pengetahuan dengan dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Terkadang sampai menyimpang. Ya. Dia ketika menyebutkan bahwa hendaklah kalian mengetahui wahai kaum muslimin bahwa matahari itu lebih besar dari bumi kata dia. Ini dari mana ini? Apakah ada Al-Quran yang menetapkan? Apakah ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan demikian? Jadi inginnya untuk menetapkan suatu untuk dicocokkan dengan Al-Quran ternyata banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di dalam kitab tersebut lalu dianggap itu sebagai suatu penemuan yang dicocokkan dengan Al-Quran kata mereka matahari lebih besar dari bumi ya, di mana matahari lebih besar dari bumi Hah? matahari lebih besar dari bumi Allah kita tidak percaya dari mana dalilnya lalu mereka mengatakan itu cahaya kecepatan cahaya dari dari bumi sampai ke matahari berapa menit? Baru sampai. Siapa ini yang pernah belajar? Hah? Tiga kali? Sudah berapa ini? Berapa? Dari bumi sampai ke matahari berapa? Saya nggak tahu pangkat sekian nggak tahu. Hah? tiga kali sepuluh pangkat delapan atau berapa. Yang jelas dia menyebutkan dalam kitab beriman bahwa cahaya itu nanti dari bumi sampai ke matahari ya atau matahari sampai ke bumi itu nanti kurang lebih 6 eh, sampai 7 menit. 6 sampai 7 menit. Nah, percaya jalan teman-teman bahwa kecepatan cahaya itu dari bumi sampai matahari 6 sampai 7 menit baru cahaya itu sampai. Kalau awal cahaya itu dari bumi dimulai dari uh, detik pertama terus sampai ke matahari itu nanti pada menit yang ke-6 atau menit yang ke-7 kata dia. Percaya nggak antum ini? Hah? Percaya? Kenapa tidak percaya? Betul. Ini orang awam yang paling badu yang paling kampungan itu kalau ditanya tentang matahari awal timbul, apakah matahari sudah sampai ke bumi? Langsung sampai. Adakah orang yang mengatakan ketika matahari itu pas muncul dari gunung, lalu kemudian dia menunggu terus, nanti sampai 6 atau 7 menit baru sampai ke bumi? Tidak, begitu muncul bundarannya langsung sampai. Ini orang goblok ini yang mengatakan bahwa bumi sampai ke langit itu 6 sampai apa 7 menit. Ini batil yang seperti ini. Orang-orang awam pun bisa membantah. Lalu dia mengatakan bahwa bumi itu berputar. Ya, dibantah oleh Syekh Yahya dalam kitabnya Subh Syariq. Dari mana bumi itu berputar? Orang awam saja ketika dia itu berjalan, kamu tanya, kamu yakin bumi berputar? Mana bumi berputar ini? Orang dalam keadaan tenang-tenang tinggal di bumi, dia mengatakan bumi itu berputar. Apa istilahnya? Rotasi bumi ya? rotasi bumi. Bumi berputar di porosnya. Mana ini? Siapa yang bisa membuktikan? Hah? Para ulama telah bersepakat seperti yang disebutkan dalam Al-Sa'ab al al bahwa bumi ini tenang tidak bergerak kecuali dalam beberapa hal seperti terjadi zalzalah, terjadi goncangan. Baru kita mengatakan bumi ini bergerak. Kalau sekarang ini tidak terjadi gempa, wala zalzalah, wala harakat, Bagaimana kita mengatakan bumi ini bergerak, berputar? Pusing kita kalau bumi ini berputar. Kan begitu. Bodoh. Kita mau dibodoh-bodohi sama orang-orang kafir. Ya. Nah, lalu mereka mengatakan matahari ini menjadi pusat apa galaksi tata surya. Termasuk di antara planetnya matahari itu adalah bumi yang mengelilingi matahari. Wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Ya, matahari itulah yang beredar di peredarannya zalika takdirul azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa matahari yang beredar nah dari mana kemudian kita mengatakan bumi yang mengelilingi matahari Wallahu musta'an ini semua merupakan talaubat jadi mereka itu berusaha untuk mengatakan bahwa kalian ini masih ketinggalan ini para ikhwan muslimin banyak dari mereka yang terpengaruh barat. Terpengaruh ilmu orang-orang kafir. Sampai terkadang di antara mereka ada yang menghina. Kalian ini kenapa setiap hari belajar ilmu haid dan nifas terus? Orang sudah sampai ke bulan, kamu masih membahas masalah sholat. Kamu masih membahas masalah hukum kencing anak kecil. Orang sudah sampai ke bulan. Dari mana kamu mengetahui bahwa orang itu sudah sampai ke bulan? Itu kata rekayasa juga, tipu daya orang-orang kafir. Eh, enam. Ini semua adalah permainan orang-orang kafir. dari ikhwan fiddin azakumullah, jangan kemudian kita langsung percaya ya dengan bermodalkan penelitian lalu kemudian melakukan tahmin ya prasangka-prasangka yang tidak dengan dalil yang qat'i tidak ada yang qat'i kecuali Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira insyaallah sampai di sini dulu karena penjelasan tentang al-intikhabat tentang pemilu ini agak panjang penjelasannya karena di sini beliau akan menyebutkan syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran yang dilontarkan oleh ashabul fitnah, orang-orang yang berpendapat tentang bolehnya melakukan pemilu. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fathul Mu'in, Wahda Wahda Islamiyah namanya yang mengaku ahlu sunnah dan menyarankan untuk memilih partai bulan bintang PBB dan partai keadilan. Hal ini pernah difatwakan oleh yayasan tersebut dan disebutkan dalam selebaran yang tersebar beberapa tahun yang lalu. Apakah ada fatwa dari ulama tentang hal ini? Ini fatwa buatan mereka ini ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah menfatwakan adanya intikhobat bolehnya melakukan pemilu karena memang asalnya ini laisat masyru'atan sama sekali tidak disyariatkan enam eh, dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sama sekali mereka tidak pernah melakukan perbuatan yang disebut dengan pemilu. Sebagaimana akan kita sebutkan insyaAllah nanti. Dalil-dalilnya dan bantahan terhadap syubuhat. Orang yang berpendapat adanya pemilu. Dan kalau kemudian Tapi dalam rangka apa kalian mengkiaskan ya fatwa para ulama itu ketika mereka memfatwakan tentang suatu kejadian yang terjadi Aljazair dengan apa yang terjadi di tempat-tempat yang lain. Eh, naam. Itu pun apa yang telah difatwakan oleh beberapa ulama ya tentang bolehnya pemilu khususnya yang terjadi Aljazair mereka telah melarat apa meralat fatwa-fatwa tersebut ini antum bisa lihat di dalam kitab Madarikun Nazar oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani. Maka orang-orang yang berpendapat tentang bolehnya al-intikhabat ini sama sekali tidak berdasarkan dengan dalil. Kalau mereka mengatakan ini ada fatwa ulama, pertama kita mengatakan yang diikuti itu adalah nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kemudian kita berusaha untuk melakukan tatabu'ur rokhos, mencari hal-hal yang ringan, ya mana yang dilihat lebih ringan maka kemudian itu yang dijadikan sebagai uh, syariat maka yang demikian ini tercela dan dicela oleh para ulama tidak diperbolehkan seorang itu mengambil fatwa-fatwa ulama yang tanpa didesari dengan dalil enam eh, apalagi kalau dalam rangka tata rukhas untuk mencari mana yang ringan mengetahui ada yang ringan nah inilah yang saya amalkan sama dengan nasyid terkadang ada di antara mereka yang berfatwa ini sebagian ulama membolehkan nasyid tanpa melihat apa persyaratan-persyaratan bolehnya itu. Ya. Ketika mereka mendapatkan fatwa Syekh Mukbil, ah ini menunjukkan Syekh Mukbil membolehkan nasyid. Ketika Syekh Mukbil mengatakan adapun tentang nasyid, laha aslun fi syara' mempunyai asal dalam syariat. Wah, mereka mengangkat-angkat ini. Lalu mereka mengatakan Syekh Mukbil membolehkan nasyid. Padahal mereka tidak mengetahui apa persyaratan-persyaratan yang disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala. Mereka ambil ini lalu mereka sebarkan. Ini ternyata permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan. Anggap ini permasalahan yang diperselisihkan. Apakah setiap yang permasalahan diperselisihkan itu boleh kemudian kita bersenang-senang untuk mengambil salah satu pendapat? Enam, tanpa memperhatikan dalil, tanpa memperhatikan mana yang rajih, mana yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Hanya karena melihat ini lebih mudah untuk diterapkan kepada umat, kepada syabab, lalu mereka pun mengamalkannya. Mana fatwa ulama yang mereka menyebutkan ini adalah bid'ah, ini adalah tasyabbu bil kufar, ini adalah tasyabbu dengan orang-orang yang mereka itu uh, bergelimang di dalam syahwat. Mana fatwa ulama ini? Mereka hilangkan semua dengan berdalih bahwa ada ulama yang membolehkan membolehkan nasyid. Wallahul musta'an dan ini insyaallah kita akan sebutkan pula pada pertemuan yang berikutnya hukum al-anasyid dan kita akan sebutkan fatwa-fatwa para ulama yang berkenan tentang permasalahan ini. Yang jelas ikhwan fiddin azakumullah, kalau kita seorang ahlu sunnah, namanya ahlu sunnah orang yang berpegang kepada sunnah. Bukan orang yang menggambang-gambangkan suatu amalan, berpegang kepada fatwa ulama, ulama yang tanpa dasar dengan dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Berapa banyak orang yang mengaku mereka itu ahlus sunnah sampai dari kalangan al ikhwanul muslimun, hizbut tahrir, semuanya mereka itu berlomba-lomba untuk memakai pakaian ini, pakaian ahlu sunnah. Ya, mereka berlomba-lomba untuk mengatakan kami adalah ahlu sunnah. Ternyata setelah melihat hakikat dakwah yang mereka miliki, mereka ternyata terlalu jauh, ya, terlalu jauh untuk dikatakan bahwa mereka ini adalah ahlus sunnati wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Tentang permasalahan ini insyaallah kita akan jelaskan secara rinci pada pertemuan yang berikutnya. Orang yang hendak mengkhidbah tidak perlu lagi menadar karena sebelumnya akhwatnya berhi sebelum akhwatnya berhijab ikhwannya sudah pernah melihatnya dan waktunya sudah lama. Ya ikhwan, antum telah melakukan perbuatan yang haram. Ketika melihat wanita tersebut walaupun dalam keadaan belum berhijab. Dan ini merupakan fitnah. Terkadang ada seorang, wallahul musta'an. Terkadang ada seorang yang karena mengetahui di masa jahiliyahnya si fulana, mungkin dia mempunyai jamal, ya, mungkin dia yakni tertarik ketika wanita ini belum berhijab. Lalu kemudian dia berusaha untuk mendakwahi dalam rangka untuk dimasukkan ke dalam kandangnya. Nah, ini menunjukkan bahwa laki-laki yang sepertinya sudah terkena fitnah. Sudah terkena fitnah dan dia sudah maftun terhadap wanita tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi seorang itu melihat eh, naam apabila tidak ada maksud tertentu untuk melakukan pelamaran kepadanya. Adapun kalau kemudian dia ternyata setelah itu berhijab lalu dia hendak melamarnya tetap hukumnya disyariatkan. Tetap hukumnya disyariatkan bagi seorang laki-laki untuk melakukan nador kepada seorang akhwat yang hendak dinikahinya tersebut. Wallahu a'lam. Apakah disyaratkan seorang akhwat yang tidak dinadhar harus punya mahram? Bagaimana kalau ditemani keluarga ikhwah? Ini sudah kita sebutkan, tidak disyaratkan. Yang jelas tidak boleh berkhalwat. Tidak diperbolehkan berkhalwat. Bagaimana jika di rumah pun ada lelaki yang bukan mahram dan kita sering berbicara di rumah? Ya. Kalau ada laki-laki yang bukan mahram di rumah, bukan berarti kita tetap bebas untuk berbicara. Kita berbicara dalam perkara-perkara yang kita punya kebutuhan dan diusahakan untuk tidak diperdengarkan kepada laki-laki tersebut. Karena ini merupakan suatu fitnah ya kawan. Apabila seorang wanita mereka berbicara kepada uh, laki-lakinya, apalagi laki-laki tersebut bukan mahramnya, karena dikhawatirkan tetap akan menimbulkan fitnah dan tetap menjaga apa syarat-syarat apabila dia hendak berbicara maka hendaklah dia berbicara tanpa menundukkan suaranya tersebut dan jangan terlalu banyak berbicara nah Sering di jalan kita diberi salam oleh lelaki yang bukan mahram. Haruskah kita membalas salam tersebut? dengan mengeraskan suara sebab terkadang fadl. Terkadang para lelaki tersebut marah jika tidak terdengar balasan salamnya. Ya akhwat fiddin azakumullah. Kalau kemudian di kita diberi salam oleh seorang lelaki, kalau kita hendak membalas, jangan membalas dengan mengeraskan suara. Karena yang demikian ini dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Ya. Karena Taulah, jangan kita mengatakan bahwa laki-laki tersebut insya Allah imannya tinggi ataukah dia diberikan keimanan yang tinggi, rajin sholat jamaah, ya sehingga tidak apa-apa kita keraskan suara. Sehingga ketika kita menjawab salam tersebut, justru kemungkinan besar akan menyebabkan fitnah bukan saja bagi wanita tersebut tapi juga bagi seorang laki-laki. Maka kalau dia pun diberikan salam oleh seorang laki-laki, cukup dia boleh dia menjawab tapi dia jawab itu tidak sampai suaranya itu terdengar dari laki-laki tersebut. Nah, oleh karena itu kenapa para ulama menyebutkan hukum adan bagi seorang wanita bahwa para wanita itu tidak diwajibkan atas mereka adan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nusalli bighairi iqamah." Kami pernah melaksanakan sholat tanpa dilakukan iqamah. Ya, kami pernah melaksanakan sholat tanpa dilakukan iqamah karena adan bagi seorang wanita ini bisa menyebabkan seorang wanita tersebut mengangkat suaranya sehingga para ulama mengatakan kalau mereka hendak mengumandangkan adan hendaklah mereka mengumandangkan adan cukup orang-orang yang ada di dekatnya saja dari kalangan para wanita yang mendengarkannya jangan sampai didengarkan kepada orang lain Bagaimana batasan seorang dikatakan melakukan safar? Ini semuanya kembali kepada uruf kembali kepada kebiasaan yang terjadi di satu daerah. Nah, tidak ada batasan jarak tertentu kalau sudah dikatakan secara uruf bahwa orang melakukan perjalanan ke suatu tempat, maka dia membawa bekal seperti orang melakukan sar, maka sudah dikatakan bahwa si fulan musafir, orang ini telah melakukan safar. Nah, oleh karena itu para ulama menyebutkan suatu kaidah segala sesuatu yang batasan-batasannya tidak dibataskan oleh syariat maka batasan tersebut kembali kepada uruf kembali pada adat kebiasaan hukumnya seorang akhwat safar bersama pamannya yang masih bujang hmm. dan pamannya orang yang awam yang dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya kalau secara hukum asal boleh ya secara hukum asal boleh seorang itu uh, safar bersama pamannya Nah, adapun kalau masalah dikhawatirkan, dikhawatirkan, jangankan kepada paman, orang tua, ya, mungkin dia akan sabar bersama bapaknya. Bapak juga mengkhawatirkan. Nah, hanya dengan alasan karena bapaknya ini orang awam, ya. Semua segala sesuatu itu boleh saja terjadi, tapi kalau kita berbicara masalah hukum asal dalam syariat, kita mengatakan boleh karena termasuk termasuk mahram. Nah, kecuali kalau seorang kemudian khawatir karena mungkin sudah ada tanda-tanda dari seorang paman, maka hendaklah berhati-hati. Jangan melakukan safar dengan orang-orang yang dikhawatirkan menjerumuskan mereka ke dalam kemaksiatan. Apakah mengenal atau melihat calon istri melalui foto atau biro jodoh? Apakah sesuai syariat? Tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan melihat calon istri melalui foto. Yang pertama, foto itu sendiri adalah perkara yang diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyadun nasi adaban yawmal kiamatil musawwirun." Adab yang paling keras yang akan dirasakan orang-orang pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar dan tidak ada perbedaan antara gambar dengan lukisan ataukah gambar dengan melalui alat uh, apa fotografi. Yang demikian ini semua termasuk ke dalam kata-kata surah dan ini diharamkan. Kemudian yang kedua, foto itu sendiri terkadang berbeda dengan aslinya. Terkadang seorang kalau difoto, ya, ya, dia perbaiki rupanya, dia perbaiki keadaannya. Ketika ternyata setelah melihat aslinya, wah, ternyata banyak sekali jerawatnya. Padahal di fotonya kelihatan halus sekali. Nah, sehingga terkadang yang seperti ini membuat seseorang itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, melihat itu dalam rangka untuk melihat pada saat dia akan melakukan pernikahan. Nah, ya sebab terkadang memang para wanita itu berubah-ubah keadaannya. Mungkin ternyata foto itu ketika dia SMA, ternyata dia sudah berumur 25 tahun, 7 tahun setelah dia tamat dari SMA. Tentunya banyak sekali terjadi perubahan. Dia sudah jerawatan, eh, naam. Dia sudah demikian dan demikian sudah banyak sekali perbedaannya sehingga tentunya yang demikian ini menunjukkan seseorang itu disyariatkan melihat ketika dia akan melakukan melakukan pernikahan. Adapun kejadian banyak dari kalangan ashabul fitnah ataukah perbuatan al-ikhwan muslimun yang mereka itu melakukan biro jodoh ya pertemuan melalui foto ataukah melakukan pernikahan massal dengan dinikahkan oleh pemimpinnya tanpa kemudian ada hak bagi seorang muridnya itu untuk melakukan pemilihan terhadap akhwat tersebut yang demikian ini semua tidak disyariatkan dan bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam bisawab. Yang manakah disunahkan memakai jam tangan, gelang, cincin dan sejenisnya kanan atau kiri? Wallahu alam. Adakah dalilnya bahwa yang disunahkan memakai cincin hanya jari tengah? Wallahu alam, saya tidak tahu tentang permasalahan ini. Sampai di sini insyaallah saya kira cukup Taklim eh, Ta'lim Akhwat pada sore hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita apa yang kita bacakan pada sore hari ini. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu